Bismillah. Selanjutnya adalah isnadul fi'li al ajwa lid-dhamair. Yaitu menyandarkan fi'il ajwaf kepada domir. ajwab seperti yang telah kita ketahui dia fiil yang ain fiilnya nanti berbentuk harfu illah ya sini disebutkan tentang contoh-contoh domirnya terus hukum ajwaf ketika berbentuk fiil madi Terus hukum ajwaf ketika berbentuk fi'il mudhari dan hukum ajwaf ketika berbentuk fi'il amr. Dan pada pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang keberadaan ain fi'ilnya. Jadi ketika <clears throat> fi'il ajwaf ini bersambung kepada domir, nanti akan ada permasalahan tentang ain fiilnya berharokat. Apakah huruf fa fiilnya itu contohnya ada di sini ya. Jadi anda pindahkan ke yang ketiga. Salisan yang ketiga adalah anakis. Yang ketiga adalah fiil nakis. huwa makan lamul kalimati harfa illatin. Fi'il nakis adalah fi'il yang lam kalimatnya atau lam fi'ilnya berbentuk harfa illah, berbentuk huruf illah. Seperti sa'a, roja, masya, jaro, sako, syaka, ila akhirihi. Yang pertama, isnadul fi'li an-nakis menyandarkan fi'il nakis kepada domir. Mutakalibnya di situ baik mufrad ataupun jamak. Contoh domirnya adalah ana nahnu. Ketika disandarkan nanti menjadi da'autu da'auna. Atau itu, kodoyna. kodoina Kemudian mukhatabnya anta, anti, antuma, antuma, antum dan antunna. Contohnya da'autu, da'auti, da'autuma, da'autuma, da'autum, da'autunna. <clears throat> Kalau contoh fiil yang lainnya yang dia nanti aslinya adalah ya. Kodoita, kodoiti, kodoituma, kodoituma, kodoitum, kodoitunna. Itu yang kalau dia berbentuk dengan huruf ya mu'tal akhir tapi aslinya di situ adalah ya <clears throat> Kemudian isnadul mudhari'i an nakis wa amruhu wa wa amrihi yaitu menyandarkan fiil mudhari nakis dan dan fiil amrnya. Jadi contoh fiil mudhari untuk fiil nakis disandarkan kepada domir atau contoh fiil amr yang nakis disandarkan kepada domir. Kita lihat contohnya, contoh domirnya jama ataupun mufrad ana dan nahnu. Kalau fiil mudhari'nya yang ana dan nahnu menjadi ad'u, nad'u. Aqdi, naqdi. Adapun kalau mukhatabnya anta sampai antuna Contoh fi'il mudhari'nya nanti tad'u, tad'ina, tad'uwani, tad'uwani. Tad'una, tad'una. Kalau yaqdi menjadi yaqdi, taqdina, taqdiyani, taqdiyani. Taqduna, taqdina. Di situ karena dimulai dari domir anta berarti fi'il amrnya ada. Ud'u id ud'i kemudian ud'uwa ud'uwa kemudian ud'una sama dengan contoh pada fi'il qada yaqdi kemudian qaibnya juga sama ya huwa sampai hunna contoh mudhari'nya nanti yad'u sampai yad'una yakodi sampai yakodina. Sekarang kita lihat faidatani, faedah. Ada dua faedah di sini. Kata beliau al-fi'lu al mudariu al-mu'talul akhir bil wawi mislu yad'u yarju yasmu ya'ti lafdin wahidin ma'a jam'il muzakkari wal muannasi. hakadha Fi'il mudhari yang mu'tal akhir dengan waw seperti yadau, yarju, yasmu itu datang dengan satu lafad ya untuk jamak muzakkar dan jamak muannas. Jadi pada jamak muzakarnya lafadnya tertentu satu lafad, Kemudian lafad untuk jamak muannasnya juga sama lafadnya. Di sini kita lihat yarjuna. Ya. Yarjuna. Untuk lafat jamaknya, jamak muzakarnya dibaca yarjuna yad'una berarti dan lafat untuk muannasnya juga dibaca dengan lafat yang sama. Ya. Seperti at-tullabu yarjuna an-najaha. Para pelajar laki-laki, mereka itu mengharapkan keberhasilan. At-talibatu yarjuna an-najaha. Para pelajar wanita, mereka juga mengharapkan keberhasilan. Lafadznya sama. Padahal takdir domirnya, satu nanti hum, yang satunya nanti adalah hunna. Ya. Tapi dalam sisi lafadznya itu datang dengan lafadz yang sama. Fal wawu fi jam'il muzakkari bil misali al awwali ad-dhamir wawul jama'ati. Maka waw yang ada pada jamak muzakkar pada contoh yang pertama ya dia itu adalah domir yang berbentuk wawul jamaah Walamul kalimat mahzufatun. Dan lam kalimat itu dihapus. Ya. Lam kalimatnya itu dibu dibuang. Jadi kan roja yarju. Paham? Yarju dengan menggunakan waw di situ. Berarti yarju wawnya di situ adalah lamul kalimat. Ketika dibaca yarjuna, wau di situ bukan wau harfu illa. Tapi wau di situ adalah domir yang menunjukkan wawul jamaah. Ya. Kenapa? Walamul kalimat, lam kalimatnya yang berbentuk wau tadi, ya. Lam kalimat yang berbentuk wau ketika kita buat mufrad yarju itu mahzufatun, dibuang. Adapun wawu yang ada di sini yarjuna di sini wawulnya adalah wawul jamaah. Nunnya di situ adalah tanda rofaknya af'alul khomsa. Paham? Bainama al-wawu fi jam'il muannasi. Adapun wawul yang ada pada jamak muannas fahiya lamul kalimat. Ya, wawu di situ adalah lamul kalimat. Karena aslinya kan yarju, roja, yarju, ada wawunya kan? Nah, waw di situ untuk yarjuna atau libatu yarjuna, wawunya di situ adalah waw harfu illa, lamul kalimah. solat binunin niswati, dia bersambung dengan nun niswa Walam yuhfad minal fi'li syai'un dan tidak ada yang dibuang dari fi'il tersebut sesuatu apapun. Maksudnya apa? Tidak ada satu bagian dari huruf fi'il yang dibuang. Ya. Tidak ada dari satu bagian fi'il yang dibu dibuang. Paham ini? Jadi perbedaannya kalau at-tullabu yarjunan najaha, waw di situ adalah harfu illa, eh adalah domir, wawul jamaah. Paham? Yang takdirnya hum nanti. Adapun at-talibatu yarjuna an-najaha, waw di situ bukan wawul jamaah, tapi apa? Waw lamul kalimah, harfu illah yang ada pada akhir sebuah fi fiil. Roja yarju. Kan ada wawunya. Ah, itulah wawunya di situ. Ada nunnya di situ adalah nunun niswa. Ya, nunnya di situ adalah nun niswa. Bukan af'alul khom homsa. Bukan subutun nun. Ya. Nunnya di situ bukan subutun, bukan subutun nun yang menjadi tanda rofa bagi af'alul khomsa. Wa iza aradna an nazina al fi'la yarjuna fil misalaini hakaza. Kalau misalkan kita ingin ya menimbang sebuah fi'il dengan mengikutkan wazan yarjuna pada kedua contoh yang telah berlalu, maka jadinya seperti ini. At-tullabu yaf'una an-najaha. At-talibatu yaf'ulna an-najaha. Nah, di situ kan terlihat ya antara nun niswa dan nun apa tadi? Antara nun niswa sama nun yang menjadi tanda rofaknya fiil fiil mudori yang berbentuk af'alul khamsah. Kalau tadi kan datang dengan lafat yang sama ya. Sehingga kan sulit kita untuk membedakan gitu. Mana wawul jama'ah, mana waw harfu illah yang menjadi apa lamul kalimat pada sebuah kata. Tapi kalau seandainya fiilnya kita ganti, maka akan terlihat perbedaannya gitu. Kalau di sini at-tullabu ya'funan najaha. Ya'funa. Wawunya di situ adalah wawul jamaah. Adapun at-talibatu yaf'ulna, di situ tidak ada waw karena fiilnya dari fiil fa'ala. Paham? Ya, dan nunnya di situ adalah nun niswa bukan subutun nun yang menjadi tanda rofaknya pada af'alul khomsa. Paham ini? Jadi faedah yang pertama tadi ingat fi'il mudhari yang mutal akhir dengan wau seperti yada'u yarju yasmu ini kan mutal akhir dengan wau maka nanti datang dengan lafadznya satu lafadz untuk jamak muzakkar dan jamak muannasnya. Ya, itu datang dengan lafadz yang sama. Sama seperti yada'u ya. Yada'u kalau misalkan kita buat banyak laki-laki menyeru, berarti contohnya seperti ar-rijalu yada'una ilal khairi. Ya. Ar-rijalu yada'una ilal khairi. Yada'una di situ wawunya adalah domir rofa mutasil. Adapun wau harfu illah wau lamul kalimah itu dibu dibuang. Nunnya di situ adalah subutun subutun nun untuk tanda rofanya af'alul khamsah. Atau kalau kita buat contoh yang lain, an-nisa'u yad'una ilal khair. Ya. An-nisa'u yad'una ilal khairi. Wawunya apa di situ? Kan tinggal dilihat gitu isyarahnya. Kalau di situ dikatakan an-nisa'u, paham? Terus didatangkan fiilnya yad'una, nggak mungkin di situ yad'una adalah wawul jamaah. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya adalah an-nisa, an-nisa'u, para wanita. Sedangkan kalau wawul jamaah di situ adalah para laki-laki laki-laki. Berarti wawunya di sini bukan bagian dari fiil bukan domir rofa mutasil. Ya. Nanya di situ nun niswa takdirnya apa nanti? Hunna. Lafatnya sama ya. Nah, di sinilah butuh kejelian kenapa bagaimana cara kita membedakan ya tinggal dilihat kalimat sebelumnya. Apakah arrijalu ataukah annisa'u? Kalau dikatakan ar-rijalu yada'una, kalian nggak boleh mengatakan wow di situ adalah harfu illah. Paham ini? Nggak akan cocok konteksnya nanti. Wawunya harfu illah di situ. Enggak, enggak, enggak boleh. Wawunya di situ adalah domirofa rofa muttasil. Adapun mana wow yang menjadi huruf illahnya lamul kalimahnya dibuang. Karena kaidahnya apabila bertemu dua huruf yang sama, salah satunya adalah huruf illah, maka yang harus dibuang adalah huruf Ilah, Ya. Salah satunya dia itu aslinya adalah huruf Ilah, maka dia yang harus dibu dibuang. Makanya kata beliau tadi di sini, kalau kita ingin menimbang fi'il yarjuna pada dua contoh yang telah berlalu, maka jadinya seperti ini. At-tullabu ya'funa najaha. Ya'funa berarti wawunya di situ karena afa ya'fu. Paham? wawunnya di situ adalah wawul jamaah, nunnya di situ adalah tanda dari rofa'nya af'alul khamsah, subutun nun. Adapun kalau at-talibatu yaf'ulna an-najaha. Kenapa dibeli, beliau beri contoh yaf'ulna? Agar beliau ingin memberikan gambaran kepada kita bahwasanya nunnya di situ adalah nun niswa. Bukan nun subutun nun. Kenapa bukan subutun nun? Karena sebelumnya tidak ada wawul jamaah. Ya. Yaf'ulna nun di situ bukan subutun nun, bukan tanda rofaknya af'alul khamsah, tapi nunnya di situ adalah nun niswa. Kenapa kita tahu? Karena sebelumnya tidak ada waul jamaahnya. Tapi kalau diganti yaf'uluna misalkan ya yaf'ulu yaf'uluna maka Nunnya di situ adalah subutun nun. Wawunya adalah wawul jamaah. Paham tidak maksudnya? Itu untuk contoh yang mutal akhir dengan dengan waw. Asani yang kedua, al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'talul akhiru bil alifi. Seperti tardo yas'a. Ya. Fi'il mudari mutal akhir dengan alif. Kalau tadi kan mu'tal akhir dengan waw. Ini mu'tal akhir dengan alif. Seperti tardo sama tas'a. Awil ya atau mu'tal akhir dengan ya. Ya, seperti tamshi, takodhi. Ya'ti bilafdin wahidin lil mufradati al wajam wa jam'il muannasati lil mukhotobati. Datang dengan lafad fi'il tersebut, dengan datang dengan satu lafad. ya untuk mufrad mukhattab. Mufrad mukhattab berarti takdirnya eh li mufradati al mukhattab berarti takdirnya anti. Ya. Wa jam'il muannasi lil mukhatabati dan jamak muannas muannas jamak muannas untuk mukhatabah berarti takdirnya antunna. Jadi antara takdir anti untuk fi'il mudhari yang mutal akhir dengan alif atau mutal akhir dengan ya sama yang fi'il mudhari yang takdirnya antunna itu lafadznya sama. Paham ini? Lafadznya sama. Seperti anti tardoina biqadarillah ya Fatimah. Ya. Anti tardoina. Ya, engkau adalah wanita yang ridha dengan takdir Allah, ketentuan Allah, wahai Fatimah atau antunna tardoina biqadarillahi ya talibatu. Kalian para wanita, para pelajar wanita adalah orang-orang yang itu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Satu takdirnya anti, <clears throat> satu takdirnya antunna. Tapi ingat ya, <clears throat> yang ada seperti ini untuk mu'tal akhir dengan alif atau mu'tal akhir dengan ya. Kalau dia mu'tal akhir dengan waw, yang ada itu pada lafat jamak muzakkar dan jamak mu'annas mu'annasnya. Kalau yang mutal akhir dengan alif atau mutal akhir dengan ya, yang sama lafadznya itu pada takdir mukhotob sat, eh, satu wanita yang diajak berbicara dan banyak wanita yang diajak berbicara. Berarti anti dan antunna. Paham ini? Kalau yang di atas tadi eh, yang sebelumnya berarti hum sama hunna. Ya kan? At-tullabu yarjuna. Yarjuna di situ berarti takdirnya hum. At-talibatu yarjuna takdirnya adalah hunna. Berarti kalau dibuat ringkasannya seperti ini. Kalau dia mutal akhir dengan wawu, ini ringkasan saja ya, ringkasan anak. Kalau dia mutal akhir dengan wawu, maka fi'il mudhari yang lafadznya sama ketika lafadznya itu takdirnya hum dan hunna. Lah sama tuh untuk fi'il mudhari-nya. Hum dan hunna. Lafadznya sama. Cara membedakannya dilihat kalimat sebelumnya mengarah kemana dia. Kalau mengarah ke hum berarti di situ ditakdirkan hum, kalau mengarah ke hunna berarti di situ ditakdirkan hunna. Kalau mengarah ke hum, berarti wawunya di situ adalah wawul jamaah. Nunnya adalah sebutun nun. Kalau mengarah ke hunna, berarti wawunya di situ adalah harfu illa, lamul kalimah. Dan nunnya di situ adalah nunun niswah. Difahami sampai sini maksudnya? Nah, Sekarang ada fi'il mudori yang mutal akhir dengan alif dan mutal akhir dengan ya. Nah, fi'il mudhari yang mutal akhir dengan alif atau mutal akhir dengan ya itu nanti punya lafat yang sama. Tapi pada takdir anti sama antunna. Kalau takdir hum sama hunna, lafadznya berbeda. Ya kan? Kalau takdir hum sama hunna, tak, lafadznya itu berbe berbeda. Hum sama hunna. Kalau yang takdirnya tadi apa? Wawul jamaah eh, ya ya, Berarti kalau hum sama hunna seperti di buku kita ini. Yakoduna sama yakodina. Sudah berbeda ya. Lihat di apa halaman 258 itu. Ya kan? Di kolomnya tuh. Untuk goib kan? Kita kan punya fiil yakodi. Mutal akhir dengan ya. Kalau dia pada takdir hum sama hunna, pasti lafadznya berbeda. Contohnya, Hum yakoduna, hunnanya yakodina. Sudah berbeda. Samanya di mana nanti? Samanya nanti di takdir antum sama antunna. Antum sama antunna. Sama lafadznya. Untuk takdir yang diakhiri dengan waul jamaah. Eh, afwan yang diakhiri dengan mutal akhir bil bil wawu. Ya. Kita lihat di buku kita itu mutal akhir dengan wawu tada'u untuk takdir antum sama antunna. Lafadznya adalah tad'una, di bawahnya juga tad'u, tad'una. Ya kan? Lafadznya sama. Nah, kalau yang mutal akhir dengan ya, contohnya seperti yaqdi, itu yang sama lafadznya nanti pada takdir anti sama antunna. Anti sama antunna. Lafadznya sama. Ya. Seperti takodina, takdir antunannya juga adalah, lafat antunannya juga adalah takodi, takodina. Lafatnya sama. Paham ini? Fal ya'u fil misali al-awwali ad-domiru ya'ul mukhotobati al-mu'annasa. Maka ya pada contoh yang pertama, dia itu adalah domir. Namanya ya mukhotobah mu'annas. Paham ini? Ya mu'annas mukhotobah kalau kita bilang ya. Ya mu'annas mukhotobah. Dia domir. Bainama lamul kalimah mahzufah. Dengan bentuk lam kalimatnya itu dibuang. Aslinya kan ya kodi atau misalkan kalau kita baca eh, rodia yardo yardo harusnya kan di situ ada a alifnya ya Ya, harusnya di situ ada alifnya. Nah, alifnya itu dibuang. Paham? Kemudian digantikan dengan ya yang menunjukkan ya muannas mukhotoba. Ya, takdirnya anti. Nanti nunnya di situ adalah subutun nun. Wal ya'u fil misalil akhor. Dan ya pada contoh yang ter yang lain Hiya lamul kalimah. Yam lam ya-nya di situ adalah lamul kalimah, bawaan kata. Ya. Itta solat biha nunun niswa. Dia bersambung dengan nun niswa. Walam yuhzaf min minal fi'li syai'un. Dan tidak dibuang dari fi'il itu sesuatu apapun. Artinya kalau memang aslinya diakhiri dengan ya, ya dia tetap memakai ya. Ya. Wa indal wazni nakulu ta'taf'aina biqadrillahi ya Fatimah kalau ada takdir antum nanya, taf'alna biqadarillahi ya talibah. Ya. Kalau kita katakan pada contoh mutal akhir yang dengan ya berarti menjadi taqdina bil haqqi ya ummi. Antunna taqdina bil haqqi ya mudarrisat. Paham enggak maksudnya nih? Jadi ringkasannya seperti yang tadi Anda buat itu. Kalau dia mu'tal akhir dengan wawu, ingat, mu'tal akhir dengan wawu, fi'il mudhari'nya itu nanti punya kesamaan lafad. Pengucapannya sama, tidak ada yang berbeda. Paham? Tapi samanya nanti itu hanya pada takdir antum sama antunna. Eh, berpada takdir eh, hum sama hunna. Ya. Hum sama hunna. Kalau dia mutal akhir dengan dengan wawu. Ya. Kalau dia mutal akhir dengan wawu, lafadznya nanti sama tapi pada takdir hum dan hunna. Kalau nanti dia mutal akhir dengan alif atau mutal akhir dengan ya, maka nanti punya kesamaan lafat tapi pada takdir anti dan antunna. Ya anti tardoina antunna tardoina. Lafatnya sama. Nah, kalau misalkan nanti dia yang takdirnya anti, yaknya di situ adalah ya muannas mukhotoba. Nunnya di situ adalah subutun nun sebagai tanda rofaknya af'alul khamsah. Tapi kalau dia takdirnya antunna, yaknya di situ adalah harful illa dan nunnya di situ adalah nun nun niswa. Paham? Ya, lafadznya sama. Ya, kalau kita tasrif kan tardoina pada domir anti, tardoina pada lafad domir antunna, itu sama-sama di akhir ya dan nun. Tapi kalau kita tahu mana yang takdir anti, mana yang takdir antuna, maka kita akan mengetahui perbedaan hukumnya. Kalau dia takdir anti, berarti yaknya di situ adalah ya mu'annas mukhotoba. Nunnya adalah subutun nun. Kalau dia takdirnya antunna, yaknya di situ adalah harfu illah. Nunnya di situ adalah nun nun niswa. Ya, nunnya di situ adalah nun niswa. Sama juga ya, kata beliau di sini taqulu fil mu'tal fi mu'talil akhir bil ya. Taqdina bil haqqi ya ummi, antunna taqdina bil haqqi ya mudarrisah. Di sini terlihat perbedaan yang sangat jelas. Kalau anti, yaknya di situ nanti adalah ya muannas mukhatabah, domir takdirnya anti, nunnya di situ adalah subutun nun kalau antunna ya-nya di situ adalah ya harfu illah, nunnya di situ adalah nun niswa. Fal ya'u fil misali al-awwal ad-dhamir, ad-dhamiru ya'ul mukhatabah al-muannas bainama lamul kalimah mahdzufah. Wal ya'u fil misali al-akhir ya atau fil misali al-akhir hiya lamul kalimat ittasalat biha nunun niswa. Dia adalah lamul kalimat yang bersambung dengan nun niswa walam yuhzab minal fi'li syai'un dan tidak dibuang dari fi'il itu sesuatu apapun. Maksudnya apa? Takodi ya, takodi itu kan diakhiri dengan ya. Nah, di situ tidak ada satupun huruf dari fi'il yang dibuang, tetap ada ya-nya. Adapun kalau anti takodina, ya-nya di situ, fi'ilnya di situ ada yang dibuang huruf hurufnya. Anti takodina. Nah, ini kan fi'il takodi, bersambung dengan ya dan nun, fi'il taqdi ini ada yang dibuang hurufnya yaitu ya yang menjadi harfu illahnya. Kemudian didatangkan ya muannas mukhotobah dan nun nun subutun nun. Adapun kalau ta, antun natakodina lafat fi'ilnya itu nggak ada yang dibuang. Tetap sama. Ya, lafat fi'ilnya tidak ada yang dibuang. Hanya ditambahkan nun niswa di situ. Wa indal wazni nakulu anti tafta'fina biqadarillah ya Fatima antunna taf'ilna biqadarillah ya Talibah. Di sini ada jad, apa diagram tentang gambaran ini tentang fiil nakis tadi ya dari fiil madinya, fiil mudorinya, dan juga fiil amarnya. Gambarannya ada di situ. Selanjutnya, Rabi'an al-lafif. Fi'il lafif. Nanti kalau ada yang kurang difahami bisa ditanyakan. Jangan didiamkan. Didiamkan itu bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Wahwa nau'ani. Fi'il lafif itu ada dua. Ada lafif mafruk, ada lafif makrun. Al-lafifu al-mafruq huwa maka natsfa'ul kalima walamuha min hurufil illah. Lafif mafruq itu adalah fi'il yang fa kalimat dan lam kalimatnya itu berbentuk huruf illah. Seperti waqa, wa'a, wasya. Wasummiya bizalika. lafif mafruk dinamakan dengan yang demikian itu, dinamakan dengan lafif mafruk maksudnya li'annahu farraqa baina harfail illati harfun sahihun. Dia dinamakan dengan lafif mafruk karena ada satu huruf sahih yang memisah di antara dua huruf illah. Jadi antara wako, antara waw dan alif yang setelahnya, itu dipisah dengan huruf kof. Makanya mafruk, faroko itu terpisah. Mafruk itu artinya dipisah. Paham? Dia dinamakan lafif mafruk karena ada satu huruf sohi yang memisah di antara dua huruf dua huruf illah. Kemudian ada lafif makrun. Wahuwa makanat ainul kalima wala muha min hurufin illah. Lafif makrun adalah setiap fiil yang ain kalimatnya dan lam kalimatnya berbentuk huruf illah. Seperti nawa, syawa, hawa, Wasumya summiya bidzalika li'anna harfai illati mutajawironi. Dia dinamakan dengan yang demikian itu maksudnya dinamakan dengan lafif makrun dikarenakan dua huruf illa mutajawiron yaitu saling bersambung langsung atau saling bergandengan langsung tanpa ada pemisah. Karena tidak ada pemisah, makanya dia dinamakan dengan lafifuf makrun. Di sini kita lihat contohnya isnadul lafif mafruq. Contoh fi'il lafif mafruq disambungkan kepada domir. Ya. Madinya, mudorinya, kemudian amernya. Paham? Kalau mutakalim untuk mufrad dan jamaknya ana dan nahnu. Kalau lafif mafruknya berarti menjadi wafaitu wafaina. Kalau mudoriknya menjadi afi nafi. Ya, itu seterusnya sama. Kemudian isnadul lafif al makrun. Menyandarkan lafif makrun kepada domir. Ya, lafif makrun disandarkan kepada domir. Contohnya juga sama seperti apa yang tertulis di sini bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian mula hazoh Iza iltaqo sakinani awwaluhuma harfu illatin huzifa. Yaitu yang dalam kolongnya tadi itu nggak ana bacakan ya karena cuma gambaran saja bisa kita baca sendiri. Apabila bertemu dua huruf sukun, dua harokat yang disukun, ya. Yang pertama adalah berbentuk huruf illah. Maka huzifah, huruf illah itu harus dibuang. Paham ini? maka huruf ilahnya dibu dibuang. Jadi apabila bertemu dua sukun bergandengan langsung, tapi sukun yang pertama hurufnya itu adalah huruf ilah, Maka koedahnya huruf ilah yang disukun dibuang. Seperti kita lihat tar eh da'a. Di situ kan ada alif ya, berdiri tegak tanpa harokat berarti kan dianggap su sukun. Ditambah dengan tak taknis. Tak taknis berarti disu disukun. Bacanya da'at. Wal aslu da'at. Asalnya seperti itu. Paham? Tapi karena dia dibuang huruf ilahnya, maka bacanya menjadi da'at. Jadi itu koedahnya. Kalau bertemu dua harokat sukun, ya, tapi sukun yang pertama itu untuk huruf ilah Paham? maka nanti huruf ilah yang bersukun itu dibuang. Seperti da'a, itu kan ada huruf ilahnya. Dan dia dianggap sukun. Ketika kita sambungkan dengan tak taknis, tak taknis juga disukun. Maka bacanya da'at. Alifnya dibuang. Asalnya da'at. Dengan menggunakan a, alif. Kenapa alifnya dibuang? Karena bertemu dua sukun. Sukun yang pertama berbentuk harfu illah. Kemudian tardo bertemu dengan nun niswa Menjadi tardoina. Asalnya adalah tardoina. Paham ini? Asalnya seperti itu. Ya, kemudian nun eh, alif sukun huruf illah yang berharokat sukun itu dibu dibuang. Karena nun nis, apa Yakhsha. Yakhsha bertemu dengan wawul jamaah menjadi yakhshauna wal aslu yakhshauna. Ada alif di situ ya. Tapi dibuang karena bertemu dengan wawul jamaah. Ya. Karena wawul jamaah itu disukun, maka alifnya yang berharokat sukun juga dibu dibuang. Huruf pertama yang dibuang. Itu kaidah yang disebutkan oleh beliau di sini. itu dulu pembahasannya nggak ada tambahan lain yang bisa saya sampaikan pembahasannya sama saja dengan kitab-kitab yang lain kita cukupkan dulu insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan kembali subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu